Apakah Anda ingin kehidupan tanpa kecanduan? Kecanduan kimia telah menghancurkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Perlu Anda tahu, masih ada harapan. Kecanduan kimia telah menghancurkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Perlu Anda tahu, masih ada harapan bagi mereka yang mengalami kecanduan. Setiap hari ratusan orang telah bebas dari kecanduan alkohol dan ketergantungan obat. Langkah pertama adalah mengakui bahwa Anda terjebak. Maka, Anda harus memutuskan bahwa Anda akan melakukan apapun untuk berjalan dalam kebebasan. Proses penyembuhan membutuhkan pilihan aktif dari pihak Anda, tetapi langkah yang paling penting adalah berbalik kepada Tuhan dan mengizinkan kekuatannya untuk membantu memikul beban Anda. Yesaya 41 ayat 13 berkata, Sebab aku ini Tuhan alammu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau.